wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita dalam kitab uh, Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala Nah, masih dalam uh, bab tentang kias dan insya Allah ini bab yang terakhir atau pembahasan yang terakhir. Setelah beliau menyebutkan jenis-jenis kias, yakni kias jali, dibikin pula kias khafi dan kias syabah. Berikutnya kata beliau rahimahullah taala kiasul aks. Kiasul aksi. Kias aks kebalikan. Nah, Wa minal qiyasi ma yusamma bi qiyasil aks. Nah, di antara kias di antara jenis-jenis kias itu sesuatu atau kias yang disebut dengan istilah kiasul aks, kias kebalikannya. Nah, analogi kebalikan dari apa yang dikiaskan. Apa itu? Kata beliau, wahwa itbatu naqidi hukmil asli lil far'i. Itbatu naqidi hukmil asli lil far'i menetapkan lawan dari hukum asal bagi fara, bagi cabang. Nah, <coughs> Masya Allah Ta'ala. Jadi menetapkan lawan dari hukum asal. Ya, menetapkan lawan dari hukum asal. Pokoknya asal punya satu hukum. Ya, maka hukumnya, uh, afwan, asal punya satu hukum. Maka ketika kita lihat faraknya, nah faraknya hukumnya harus apa? Berlawanan dengan hukum asal. Nah, itu namanya kiasul aks. Kenapa hal itu bisa terjadi? Liwujudi naqidi illati hukmil asli fihi. Liwujudi naqidi illati hukmil asli fihi. Karena adanya lawan dari uh, illah hukum asal. Karena adanya lawan dari illah hukum asal. Nah, jadi uh, pada pada fara' itu ada lawan dari ilahnya hukum asal. Nah, ini akan akan eh, apa namanya akan menjadi lebih mudah dipahami insya Allah kalau nanti kita sebutkan contohnya. Nah, kata beliau rahimahullah, wa wa wa mathalu lidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ah, para dan para ulama eh, menyebutkan contoh tentang kiasul aks kiasul aks ini adalah Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wafi budai ahadikum sodakoh." Dan salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, ini yani melakukan jima dengan istrinya, itu dianggap sodakoh. Nah, dapat pahala dia. Ya. Kalau ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajrun?" Ya Rasulullah, Apakah salah seorang di antara kami yang mendatangi syahwatnya, kemudian dia dapat pahala? Ya. Kala, maka Nabi SAW bersabda, ini eh, mahalus syahidnya. Kata beliau, Aru'aitum law wadu'aha fi haramin, akana alaihi wizrun? Nabi menjawab, bagaimana pendapat kalian? Kalau seandainya dia <coughs> lampiaskan syahwatnya ke tempat yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Ya. Bukankah dia berdosa? Tentu jawabannya iya. Tentu jawabannya iya. Fakadhalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Ah, demikian pula kalau dia letakkan syahwatnya, dia lampiaskan syahwatnya pada tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Tapi mungkin ada yang bertanya sebagaimana uh, ada iskalat atau iskal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salim al thaymin beliau sebutkan satu iskal kemudian beliau jawab. Ya, bagaimana kok mendatangi syahwat dapat pahala? Ya, sedangkan mendatangi syahwat itu kan hukum asalnya mubah, hukum asalnya mubah. <coughs> Sesuatu yang hukum asalnya mubah, ya itu nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, kan begitu. Nah, kalau begitu dia dapatkan pahala harus disertai dengan apa? dengan niat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala enggak tidak harus seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam memutlakkan demikian. Maka kita pun ikut memutlakkan seperti itu. Yani kalau ada seorang hamba dia melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, ya, kepada istrinya walaupun dia tidak niatkan ibadah, dia dapat pahala. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita mengikuti apa yang diitlakkan, dimutlakkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Nah, masya Allah taala. Maka Fa'athbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala fa'asbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'athbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil far'i wa huwa al-wat'ul halal. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bagi farak cabang apa cabangnya wahwal wat'ul halal yaitu al-wat'ul halal. Ini jima yang halal. Nah, sebagai naqid hukmil asli wa huwal wat'ul haram. Ya. Sebagai lawan dari hukum asal yaitu al-wat'ul al-wat'ul haram, yaitu jima yang haram. Jima yang yang haram liwujudi naqidi illati hukmil asli fihi karena adanya lawan dari hillah hukum hukum asal di dalamnya lawan dari uh, illah hukum asal di dalam di dalam fara di dalam fara tadi nah masyaallah taala jadi Nabi mengatakan araaitum lau wada'aha fi haramin akan alaihi wizrun nah akan alaihi wizrun Bagaimana pendapat kalian kalau dia meletakkan syahwatnya, dia melampiaskan syahwatnya kepada perkara yang haram? Bukankah dia mendapatkan dosa? Nah, jadi hukum huk, ini asal, ini asal. Hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah dosa. Berarti haram. Ya, apa ilahnya? Ilahnya adalah wat'ul haram. Ini melampiaskan syahwat atau melakukan jima yang haram. Itu ilahnya. Nah, lawan dari ilah asal ini yaitu yaitu wat'ul haram, ya. Lawannya adalah wat'ul halal. Di mana? Di farak, di cabangnya. Makanya beliau mengatakan fakadalika. Demikian pula ya kalau dia letakkan syahwatnya atau dia melakukan jima yang halal, maka dia mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Nah, saya kira ini sangat jelas ya. Masya Allah Ta'ala. Asbatalil far'i ajron li'annahu wat'u halalin. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menetapkan pada furu' pada cabang ya pahala. Kenapa? Karena dia adalah jima yang halal. Nah, sebagaimana anna fil asli wizron ya, anna fil asli wizron sebagaimana di hukum asal ya Nabi menetapkan dosa. Kenapa? Li'annahu wat'u haramin karena itu adalah jima yang haram. Ya seperti berzina umpamanya. Ya. Jadi ada ada ada dua perkara. Ya, yang pertama asal sudah kita sebutkan dahulu rukun kias ada kias itu harus ada apa? Ada asal, ada fara, ada illah dan ada hukum. Enam Hukum ada illah. Baik, sekarang kita berbicara tentang kiasul aks. Kiasul aks itu kias yang lawan dari uh, atau kebalikan dari asal. Ketika kita menetapkan farak ya hukumnya dan ilahnya itu berlawanan ya total dengan hukum asal. Contoh di sini Nabi menyebutkan uh, al-watul haram mendapatkan wizer Ini dosa. Nah, jadi hukumnya adalah dosa ya, hukumnya adalah dosa. Sedangkan ilahnya apa? Kenapa bisa berdosa? Ilahnya karena jima yang haram, zina atau yang semisal dengannya. Nah, ini asal sekarang kita ingin lihat faraknya. Faraknya apa? Jima yang halal. Jima yang halal. Ya, ilahnya adalah jima yang halal. Hukumnya apa? Hukumnya adalah mendapatkan pahala. Hukumnya adalah mendapatkan pahala. ya Ilahnya, ilahnya adalah jima yang halal. Jadi lawan kebalikan dari antara farak dan asal itu ada uh, hal yang berlawanan, baik dari sisi ilahnya atau dari sisi hukumnya. <coughs> nah, Masya Allah Ta'ala. Ini bisa kita lihat juga, ikhwan ya, akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Nah, dicontohkan di sini oleh guru kami, ah, Syekh Sa'ad Asyithri Hafizahullah Ta'ala. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 22. Allah berfirman, "Laukana fihi ma alihatan atau alihatun illallah. Nah. La fasadata dan jika seandainya pada langit dan bumi itu ada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka la fasadata, maka keduanya, ini langit dan bumi itu pasti akan hancur binasa. Ya. Perhatikan, kalau seandainya di langit dan bumi itu ada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seandainya ada penetapan Tuhan-Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka sudah pasti hancurlah apa? Kedua langit dan bumi itu. Ya, keduanya, maksudnya langit dan bumi. Ya. Berarti apa? Dengan penetapan adanya ilah atau Tuhan yang berhak disembah selain Allah, ya. Apa konsekuensinya? keduanya yakni langit dan bumi akan hancur. Tapi ternyata nyatanya apa? Langit dan bumi tidak hancur. Berarti apa? Konsekuensinya tidak ada Tuhan-Tuhan yang berhak disembah. Yang berhak disembah hanyalah siapa? Hanyalah Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Nah, Masya Allah ta'ala. Maka ketika seorang hamba, perhatikan kita kembali kepada inti yang inti hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala Ketika seorang hamba ya, meletakkan syahwatnya, dia melakukan jima hubungan suami istri ya pada tempat yang halal, melakukan jima ini hubungan antara suami istri. Nah, nah jima ini ada dua. Ada jima yang halal, ada jima yang haram. Jima yang halal ya seorang yang melakukan hal tersebut kepada istrinya ya atau budaknya. Sekarang tidak ada budak, berarti istrinya. Nah, <clears throat> Kalau dia lampiaskan syahwatnya, alias dia melakukan jima kepada selain istrinya, ini yang disebut dengan istilah jima yang haram. Ya, walaupun sama-sama mau. Ya, karena sekarang banyak juga syubhat yang tersebar. Ya, tidak apa-apa katanya zi, apa uh, melakukan hubungan suami istri atau melakukan jima, melakukan seks itu ya, itu boleh kalau sama-sama mau. Nah, ini tentunya syubhat syaitan. Ya, syubhat syaitan, kerancuan yang apa namanya tipu daya yang syaitan hembuskan kepada orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya. Nah, dirusak akalnya. Ya, perzinahan dilarang dalam agama kita. Ya. Kita sebagai umat Islam, ya, kita sebagai umat Islam itu harus patuh dan tunduk terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Ya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para pemuda kalau mereka sudah mampu untuk menikah, ya, maka segera menikah. Kalau sudah mampu ba'ah, segera menikah. Ba'ah itu mampu memberi nafkah lahir dan batin. Ya, dia sudah kerja, sudah bisa cari duit, ya, juga dia bisa melakukan uh, apa namanya? Uh, nafkah batin. Ya, maka dia segera nikah, jangan ditunda-tunda lagi. Ya. Karena sebagian pemuda juga tidak tidak menikah atau terlambat menikah karena terlalu banyak pertimbangannya. Iya, akhirnya apa dia jatuh dalam perkara yang haram, ya dia pacaran umpamanya atau uh, dia berzina umpamanya naudzubillah min zalik segera menikah ya segera menikah menikah menikah di masa muda di waktu muda itu bukan perka, bukanlah perkara yang tercelah bukanlah perkara yang tercelah maka kalau dia sudah sanggup kata Nabi SAW ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wahai sekalian pemuda ya wahai sekalian pemuda Siapa di antara kalian yang sudah mampu melakukan ba'ah? Ba'ah itu memberikan nafkah lahir dan batin. Falyatazawwaj. Hendaknya dia menikah. Kenapa? Karena itu ya lebih menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya. Kalau dia tidak nikah bahaya. Matanya kelihatan jelalatan. Semua dilihatnya. Nah, kemudian dia tidak bisa menjaga kemaluannya. Maka dia harus segera menikah. Dia harus segera menikah. Kalau sudah mampu, ba'ah, jangan ditunda-tunda. Nah, jangan khawatir. Kalau mereka fakir atau mereka miskin, yughnihumullah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekayaan kepada mereka, dikayakan hatinya. Ya, dia akan dibantu dan ditolong oleh Allah. Kalau niatnya menikah itu dalam rangka untuk menyempurnakan agama dan untuk menjaga dirinya, ya, untuk menjaga kesucian dirinya jangan sampai terjatuh dalam perbuatan yang yang haram. Nah, di sini ya kalau seorang, kalau seseorang meletakkan syahwatnya, dia ini melakukan jima pada tempat yang haram, ya, maka hukumnya apa? Dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, lawan dari hal ini, ya, kalau dia letakkan pada tempat yang halal, seperti kita sebutkan tadi istrinya atau budak perempuannya, ya, ini kita sebutkan budak perempuan karena memang seperti itu disebutkan dalam uh, kitab-kitab fikih. Nah, kalau memang terjadi, kalau masih ada perbudakan. Zaman dahulu ada perbudakan, nanti di akhir zaman pun ada perbudakan. Tapi di zaman kita sekarang nggak ada perbudakan, ya. Dan budak budak itu beda dengan uh, pembantu, ya. Pembantu atau apalah namanya, ART, asisten rumah tangga atau pembantu rumah, ya. apapun namanya, ya. Itu bukan budak, itu bukan budak, sehingga tidak berlaku padanya hukum perbudakan Ya, kalau budak, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau budak, budak itu bisa di digauli. Ya, umpamanya saya, saya punya budak. <coughs> saya beli di pasar karena budak ini kita sudah sebutkan juga kemarin. Apakah budak itu hamba sahaya itu dikiaskan kepada binatang atau dikiaskan kepada kepada manusia. Kalau di, kalau dilihat ditinjau dari sisi dia dia punya akal, dia juga bisa makan, bisa minum, dia bisa berbicara, di, di, banyak kemiripan dengan manusia. Tapi kalau ditinjau dari sisi dia diperjualbelikan, ya bisa digadaikan dan segala macamnya, ini mirip dengan apa? Hewan. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan telah berlalu. Nah, ala kulihal, umpamanya saya punya budak, maka budak ini ya kalau dia perempuan boleh saya gauli seperti istri saya. Nah, halal bagi saya. Ini apa? Kalau terjadi perbudakan, kalau ada perbudakan. Sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Nah, maka kalau dia letakkan syahwatnya, dia meletakkan uh, apa namanya syahwatnya kepada tempat di tempat yang halal, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dia berikan dia pahala, ya tentunya kalau dia meletakkan pada tempat yang haram, ya maka dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah di antara kesempurnaan dan keindahan agama Islam. Ya, di antara kesempurnaan dan keindahan agama Islam. Islam itu mengajarkan perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan maslahat untuk untuk seluruh hamba-hambanya. Nah, masalah di dunia maupun nanti di di akhirat. Nah, Allah taala alam ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Uh, eh, insya Allah taala uh, selesai pembahasan kias kita akan lanjut pada pembahasan at-ta'arud insyaallah biidznillah di pertemuan yang akan datang. Kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini dan semoga Allah beri taufik kepada kita semua dimudahkan untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita.